Hada yusamma inda usuliyin qiyas al-aksi. Qiyas ada berbagai macam bentuk-bentuk qiyas. Ada qiyas yang biasa, ada qiyas al-aksi dan ada pula qiyas al-aulawi. Qiyas aksi dari kata af yang artinya terbalik. Kalau yang ini dapat dosa, tentunya yang sebaliknya dapat pahala. Kalau diletakkan di yang haram dapat dosa, maka tentunya kalau diletakkan yang halal dapat pahala. Ini kias aksi. Kias yang sebaliknya. Aks artinya sebaliknya. Ada kias aulawi yang kecil untuk mengukur yang besar. Kalau uf saja tidak boleh, wala taqullahuma uffin. Jangan ucapkan uf apalagi mencaci maki. Namanya qiyas aulawi. Jadi yang kecil untuk yang besar. Kalau makhluk saja dikatakan dengan kalimat seperti ini tidak pantas apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Justru membedakan makhluk yang rendah ini saja kalau dikatakan jahil marah. Apalagi Allah yang alamul ghuyub, tugas aulawi namanya. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan apa yang merupakan naib bagi makhluk maka bagi Allah lebih-lebih lagi tidak pantas bagi Allah Qala dikatakan wa minhu qaul ibn Mas'ud. Di antaranya qiyas al-aqs ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala nabi sallallahu kalimatan wa qultu ana ukhra qala man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar wa qultu man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Nabi mengucapkan satu kalimat. Aku mengucapkan kalimat lain. Tapi tidak bertentangan. Justru sejalan. Bagaimana? Nabi berkata, "Man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar." Siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka dia masuk neraka. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku berkata, berarti siapa yang mati tidak berbuat syirik, maka dia masuk surga." Apa namanya ini? Sama kiasul sih? qiyas al An-naw'u tsani jenis kedua minas sadaqah allati laysat maliyah. Masih ingat jenis pertamanya? Jenis pertamanya adalah Nah, yang dalam keadaan dia membutuhkan objek atau dalam dalam artian ya ta'adda ila ghairihi. Ya ta'adda ila ghairihi, ada sedekahnya itu kepada orang lain. Artinya ada yang diberi. Sedekah. An-naw'u ini jenis kedua dari sedekah yang yata'adda ila ghairihi, ada yang maliyah, ada yang ghairul maliyah. Yang tadi dibahas bukan maliyah, tetapi yata'adda juga kepada orang lain. Seperti kaitannya dengan memberikan sedekah kepada istri dalam artian nafkah batin. Dikatakan laisat maliyah yang bukan maliyah ma naf'uhu qasirun ala fa'ilihi. Sekarang yang jenis kedua yang manfaatnya hanya untuk dirinya, la ta'adda ila ghairihi. Yang manfaatnya hanya untuk dirinya, tidak mengenai orang lain. Ka'anwa'i dzikir, seperti bentuk-bentuk dzikir atau macam-macam dzikir. Minat takbiri wa tasbihi wa tahmidi wa tahlili wal istighfar. Takbir Allahu Akbar tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, wal istighfar astaghfirullah, wal hawqalah la haula wala quwata illa billah, wa basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, wal istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Wa kadzalika al-mashyu ila al-masjid sadaqah. Demikian pula berjalan ke masjid sedekah. Ucapan-ucapan dikir tadi semuanya disebut sadaqah. Tapi siapa yang dikasih sadaqahnya? Tidak ada orang yang diberi sadaqah. Artinya dia sendiri untuk dirinya. Berarti ini yang jenis kedua, yang la ta'adda ila ghairihi. Tidak me, tidak sampai kepada orang lain tapi kepada dirinya sendiri. Sama dengan masyu ila masjid, berjalan ke masjid, ke masjid-masjid. ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة tetapi tidak disebut dalam hadis tentang salat, puasa, haji, jihad sebagai sedekah. Yang disebut zikir, jalan ke masjid. Mengapa? Wa antaru hadil a'mal afdal min sadaqatil maliyah. Padahal ibadah-ibadah tersebut lebih afdal. Kebanyakan ibadah-ibadah tersebut lebih afdal daripada sedekah dengan harta. Liannahu innama dzakara dzalika jawaban li su'alil fuqara. Karena ucapan Nabi tadi disebutkan sebagai jawaban pada orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin alladzina sa'aluhu amma yuqawimu tatawwu' al-aghniya bertanya tentang apa yang bisa menandingi yuqawim menandingi tatawwu al-aghniya tatawwu adalah sesuatu tambahan ibadah dari al-aghniya dari orang-orang kaya itu bi amwalihim dengan harta mereka mereka punya kelebihan dengan sedekah memberi makan orang miskin ila akhirih kami tidak punya maka Nabi menyebutkan tentang yang tatawu juga yang tidak wajib seperti zikir ila akhirnya. Amal fawaid ada pun yang wajib-wajib, salat wajib, puasa wajib ila akhirnya faqad kanu kullu musyrikin fiha. Ada pun yang wajib-wajib semuanya musyrikin, semuanya bersama-sama. Yang kaya juga salat, yang miskin juga salat. Yang kaya juga puasa Ramadan, yang miskin juga puasa Ramadan. Maka itu tidak dibahas yang dikatakan oleh para fuqara kepada Nabi, kami salat mereka salat, kami puasa mereka puasa ila akhirih, itu yang wajib-wajib. Adapun mereka punya tambahan ibadah yaitu sedekah dengan harta mereka. Sedangkan kami tidak punya. Maka Nabi sebutkan apa yang selain sholat, puasa dan sebagainya. Yaitu tatawu'at, apa yang merupakan tambahan amal ibadah. Waqtaka saratin nusus bidafdilin dikir ala sadaqah bil mal. Dan telah banyak nufus, dalil-dalil tentang keutamaan zikir di atas sodakoh dengan harta. Wa atau sedekah dengan yang lainnya. Minal a'mal dan amalan-amalan lainnya. Kama fi hadis Abi Darda. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan pada kalian, aku beritakan pada kalian unabbi dari kata naba, dan naba maknanya berita. Maukah aku beritakan pada kalian? Amma yatasaalun anin naba. Naba berita. Mereka bertanya-tanya anin naba'il 'adzim tentang berita yang besar. Dan nabi disebut nabi karena membawakan naba, membawakan berita. Ala unabiyukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritakan pada kalian sebaik-baik amalan kalian? Wa azkaha dan yang paling suci inda malikikum di sisi Rabb kalian atau Malik kalian wa arfa'iha fi darajatikum dan yang paling tingginya di derajat-derajat kalian wa khairin lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah dan lebih baik daripada sedekah dengan emas dan perak Wa khairin lakum min antal aduwakum. Bahkan lebih baik bagi kalian daripada kalian menemui musuh. Dan kemudian tatribuna a'naqahum. Kalian tebas leher-leher mereka. Itu pun kalah dengan yang akan aku beritakan ini. Atau mereka yang tribuna anakohum Atau kalian berangkat menemui musuh dan musuh yang menebas leher-leher kalian. Mau aku beritakan yang lebih baik dari itu? kalau bala. Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Qala dzikrullahi azza wa jal. Berzikir pada Allah azza wa jal. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmizi dan disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mauquf ala Abi Darda. Wa fi sahihain. Yang tadi disebutkan yang sahih mauquf. Baik. Yang berikutnya fi sahihain dalam dua kitab sahih. Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك Dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari seratus kali maka baginya akan mendapatkan yang seimbang dengan membebaskan sepuluh budak. Satu budak kalau diukur sekarang miliaran harganya. Wa kutibat lahu mi'at hasanah dan dicatat seratus kebaikan wa muhiyat dan dihapus seratus kejelekan. Dan dia akan menjadi hirzan, akan menjadi pelindung dari syaitan. Yaumahu dzalik. Di hari itu, pelindung dari syaitan di hari itu. Hatta yumsi sampai sore harinya. Walam ya'ati ahadun bi mimma ja'abihi. dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang lebih afdal dari apa yang dikerjakan ini. Illa ahadun kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih banyak lagi. Khamifuddin, a'azakumullah. Inilah yang membuat kaum muslimin semangat untuk berzikir la ilaha illallah dan la syarikalah. Taqulmuka wa wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la Kesalahan mereka hanya kur berjamaahnya saja. Adapun kalimat ini kalimat yang afdal dan bagus yang kita bacakan setiap hari 100 kali kalau perlu lebih atau kurang dari itu sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang mendatangkan lebih baik kecuali yang mendatangkan lebih banyak. an Abi Ayyub. Dari Bukhari dan Muslim juga, dari Abi Ayyub. Dari Nabi SAW annahu qala Man qalaha ashra marratin. Siapa yang mengucapkannya sepuluh kali? Karena kaman a'taqa arba'ata anfus. Maka dia seakan-akan memerdekakan empat jiwa, empat budak dari waladi Ismail. Membebaskan budak, bukan budak sembarangan. Budak dari turunan Ismail, artinya Quraisy. Tentunya dari keturunan yang terbaik. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة Ditanya Nabi SAW tentang para hamba Siapa yang afdal darajahnya Di sisi Allah pada hari kiamat All Dijawab oleh Nabi Al-Zakirun Allah kathiran Wal-Zakiran Al-Zakirun Allah kathiran yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah. Wa minal ghazi fi sabilillah. Apakah lebih baik pula dari seorang yang ghazi yang berperang di jalan Allah? Qala law duriba bisayfihi law daraba bisayfihi fil kuffar walaupun dia mengayunkan pedangnya atau menebaskan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrikin hatta yang kasir wa yaqtadib tima'an sehingga dia berlumuran darah lakana dzakiruna lillahi afdal minhu darajatan niscaya orang yang berzikir pada Allah lebih tinggi derajatnya wa yurwa nahwuhu min hadis Mu'ad diriwayatkan pula yang seperti ini dari hadis Mu'ad dan juga Jabir radhiyallahu taala anhuma Muadz bin Jabal Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma marfu'an wa sawabu waqfuhu ala Muadz min tetapi yang benar riwayatnya pada atau berhenti pada Muad yang dari Muad mauquf kharaja at-Tabrani kharaja at-Tabrani min hadis Abi Wazi' Abi Wazi' an Abi Burdah an Abi Musa dikeluarkan oleh Tabrani dari Abil Wazi' atau dari hadis Abil Wazi' dari Abi Burda dari Abi Musa dari Nabi SAW. Qal beliau berkata, "Lau anna rajulan fi hijrihi darahimu yuqsimuha." Kalau seseorang memiliki di pangkuannya dirham, uang-uang emas yang dia akan bagikan Sedangkan yang lain wa akhar yadkurullah. Sedangkan yang lain berzikir pada Allah. Karena dzakir lillahi afdal. Sesungguhnya yang berzikir pada Allah lebih afdal. Qultu as-sahih an abil al-Wazi' an Abi Hurairah al-Aslami min qawlihi kharraja Ja'far al-Firyabi. Nah, disebutkan yang benar dia riwayatnya dari Abil Wazi dari Abi Burda al-Aslami dari ucapan beliau. Ikhwani bidin, a'azakumullah. Biasa demikian para ulama, termasuk Ibnu Rajab, membawakan hadis yang sahih sebagai patokan, kemudian dibawakan hadis yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Sahih, tapi kekuatannya di bawahnya misalnya. Sampai dibawakan yang hasan, dibawakan pula bahkan yang kadang-kadang yang lemah tapi semakna dengan itu. Untuk semakin menjelaskan makna yang ada dalam hadis yang sahih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pernah dibahas bahwa yang namanya zakir ada dua. Mudah-mudahan masih ingat. Orang yang mengingat Allah itu ada dua. Dikrul lisan wa dikrul qalb. Kalau dikrul lisan adalah ucapan di lidah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu di lidah. Apakah hatinya ikut ingat Allah kalau iya, maka itu namanya zikrul qulub. Hatinya ingat Allah. Maka kalau hatinya ingat Allah, maka lidahnya walaupun tidak mengucapkan dalam keadaan dia hatinya selalu ingat Allah akan menghalangi dia dari yang haram, akan memberi semangat dia untuk mengamalkan yang baik, akan beribadah dengan semangat ila akhiri karena hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau mengambil yang haram ingat Allah. Dan dia nggak akan mengambilnya dia akan meninggalkan yang wajib takut karena ingat Allah dia kerjakan yang wajib ila akhir maka kalau makna yang kedua la niza kalau makna yang kedua yang dimaksud dalam hadis hadis ini nggak ada pertentangan para ulama karena memang inti dari semua amalan adalah zikrullah yang ada fil qulub zikrul qulub wa kharaja aidan min hadis anas Ani Nabi saw. qala man kabbara mi'ah. Siapa yang bertakbir seratus kali? Wasabbaha mi'ah. Dan bertasbih seratus kali. Wahallala mi'ah. Dan bertahlil seratus kali. Kanat khairan lahu min ashri riqab. Maka itu lebih baik dari sepuluh budak. Atau membebaskan sepuluh budak ya'tiquha lebih dari 10 budak yang dia merdekakan wa min sab'i badanatin yanharaha dan lebih dari tujuh ekor unta yang dia sembelih sebagai kurban. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya bi isnadihi disebutkan di footnote lam naqif alaihi fil masadir al mutayassirah. Kami tidak dapatkan kata muhaqqiq di dalam sumber-sumber yang mudah dicapai. Wa kita al lil firyabi la yu'raf makan wujudi. Sedangkan kitab al-firyabi tidak diketahui dan tidak ditemukan manuskripnya. Wa kharaja Ibn Abi Dunya dengan sanadnya dari Abi Darda anahu qila lahu inna rajulan a'taqa mi'ah nasabah. Dari Abi Darda bahwasanya dikatakan kepadanya ada seseorang yang memerdekakan seratus kepala, seratus budak. Fakala inna mi'at nasamah min mali rajulin kejir. Sesungguhnya seratus budak dari harta seseorang itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Wa afdalu min dhalik. Tetapi yang lebih bagus lagi, lebih afdal dari itu imanun malzumun bil laili wan nahar. Yang lebih baik dari itu adalah iman yang selalu ada di hatinya malam dan siang. Berarti seperti yang kita katakan tadi bahwa mengarahnya kepada zikrul qulub. Iman yang ada di hati ini yang lebih tinggi nilainya. Wa an la yazal lisanu ahadikum ratban min dzikrillah azza wa jalla. Dan agar terus lidah salah seorang kalian basah dengan zikrullah. Agar selalu basah dengan zikrullah ya azza wa jalla. Sebagaimana pernah lewat pula dalam kitab kita, mudah-mudahan masih ingat. Ada seorang dari Bani Israel yang beribadah 70 tahun. Karena pengen sesuatu, tidak dikabulkan. Terus ibadah beribadah dengan sebaik-baik ibadah selama 70 tahun. Sampai ketika dia sudah sadar tentang kelemahan dirinya, dia mengadu pada Allah Ta'ala, Ya Allah, aku ini orang yang lemah, aku ini belum bisa memberikan apa yang kau ridhoi, aku ini masih memiliki sekian kekurangan, sampai menangis, menyalahkan dirinya. Sampai kemudian dikatakan, dalam riwayat tersebut, oleh Allah kepada hamba tadi melalui nabinya bahwa apa yang engkau lakukan hari ini mengalahkan 70 tahun kau beribadah. Ketika dia i'tiraf, mengakui kelemahannya, mengakui kerendahan dirinya, mengakui kekurangannya, tidak sombong dengan ibadahnya, justru merasa bahwa belum apa-apa dengan ibadahnya. Saat itu dikatakan apa yang kamu katakan hari ini, pengakuanmu ini lebih baik dari ibadahmu selama 70 tahun. Dinukil pula oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighasatul Lahafa. Kembali pada kita. Qala Wa kharaj al-Imam Ahmad wa an Abi Darda aidan qala la an aqula Allahu akbar bi'ata marrah. Kalau aku mengucapkan Allahu akbar seratus kali, ahabbu ilayya lebih aku sukai daripada atau sadak bimiati dinar daripada sadaqah dengan seratus dinar Wa kadzalika qala Salman al-Farisi. Demikian pula dikatakan oleh Salman al-Farisi dan lainnya dari para sahabat dan tabi'in bahwa zikir afdal min as-sadaqah bi'adadihi min al-mal. Bahwa zikir afdal daripada sedekah, lebih baik daripada sedekah dengan sekian banyak harta. Wa qala al-Imam Ahmad wan Nasa'i, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala laha berkata kepadanya sabbihillah mi'ah tasbihah fa innaha ta'dilu mi'ata raqabah min waladi Ismail bertasbihlah engkau wahai ummahani 100 kali tasbih sesungguhnya itu mengimbangi dengan engkau memerdekakan 100 budak dari turunan Ismail wahmadillah dan pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah mi'at tahmidah, 100 tahmid. Fa innaha ta'dil laka mi'ata farasin muljamatin musrajah tahmilina alaihinna fi sabilillah maka itu mengimbangi seratus ekor kuda yang sudah ada kekangnya, yang sudah ada pelananya, yang dengan itu engkau membawa sekian banyak orang untuk jihad bilillah. 100 ekor kuda dengan pelananya dengan kekangnya yang dipakai oleh mujahidin bilillah. Semua kudanya dia 100. Itu zikir tadi lebih afdal dari itu. Wa kabirillah mi'ata takbirah. Dan bertakbirlah dengan 100 takbir. Fa innaha ta'dilu laka mi'at badanah karena itu mengimbangi seratus ekor unta muqalladah yang diikat mutakabbalah yang diterima lebih baik daripada kurban seratus ekor unta yang diterima. Wahalilillah mi'ata tahlilah. Dan ucapkanlah tahlil, seratus kali tahlil. La ahsibuhu illa qala tamla. Aku tidak menduganya atau tidak menyangkanya kecuali beliau berkata tamla ma baina sama'i wal ard akan memenuhi langit dan bumi atau memenuhi antara langit dan bumi wala yurfa yauma idzin li ahadin mithlu amalik dan gak akan diangkat amalan seorang pun yang seperti amalanmu kecuali yang mendatangkan seperti apa yang kau kerjakan illa ayatiya bimithli ma ataita ataiti kecuali kalau engkau mendatangkan sesuatu yang seperti itu. Wa kharrajahu Ahmad aidan wa Ibnu Majah dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa indaha dan di sana ada kalimat wa quli la ilaha illallah mi'ata marrah. La tadhkur dhanban la wa la yasbiquha al-amal. Niscaya tidak akan kau tinggalkan la tadar, tidak kau tinggalkan satu dosa pun sudah akan terhapus. Wala yasbiquhal amal dan nggak akan bisa dikalahkan oleh amalan apapun. Wa kharraja Tirmizi min hadits Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih an Nabi SAW binahwi. Demikian pula dikeluarkan oleh Tirmizi dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW sama seperti itu. Qala dalam Majma' Zawaid rijaluhum wasaqun. Rawi-rawi hadis ini thiqah. Wa kharaja Tabrani, dikeluarkan pula Tabrani dari hadis Ibnu Abbas marfu'an. Qala ma sadaqatun afdal min dzikrillah azza wa jal. Tidaklah sedekah lebih baik daripada zikrillah azza wa jal. Baik. Dan ini untuk menunjukkan keutamaan zikrullah. Bukan untuk merendahkan sedekah. Jadi jangan kemudian sudah saya nggak usah sedekah, bukan. Kalau bicara afdal, yang lebih afdal adalah engkau bersadaqah dengan selalu zikrullah. La yatba'uha ada. Tidak mengiringi sedekahnya dengan ucapan jelek, dengan harapan-harapan, dengan pedeng aling-aling. Kata bahasa Indonesia apa? Ada sesuatu, ada udang di balik batu. Tidak ada. Karena hatinya zikrullah, selalu berzikir pada Allah. Ini barakallahu fikum yang dimaksud. Tetapi untuk menunjukkan tingginya nilai zikrullah. Sodakot memiliki nilai yang tinggi. Tetapi zikrullah lebih tinggi. Sebagaimana ucapan siapa tadi sahabat Abu Darda. Inna adalah kecil. Memberikan seratus e- orang budak. kecil itu banyak sekali Masya Allah. Tetapi aku melihat ya, bahwa hati yang dipenuhi iman pagi dan malam yang selalu ingat Allah itu lebih afdal. Ditambah lagi, lidah yang selalu basah dengan zikrullah. al-firyabi bi isnadin fihi nabar. ucapan atau riwayat dari Tabrani jadi disebutkan dhaif riwayatnya yang ini yang terakhir qala Tabrani qala rawahu min tariq al-Firyabi yang tadi dikatakan uh, kitabnya Firyabi dalam keadaan belum ditemukan Wafi Ali ibn Yazid al-Alhani wa huwa dhaif dan dia dhaif. Wa kharaja Firyabi juga disebutkan dalam putat yang juga dhaif. Jadi apa kita baca saja. Bisnadin fihi nazar dengan sanad yang masih ada masalah. Berarti Ibnu Rajab tahu ini ada masalah. Ini hadis yang lemah. Mengapa dibawakan? Sudah kita katakan tadi. Sebagai penjelas dan pendukung dari apa yang sahih yang sudah dibacakan di awal. An Abi Umamah marfu'an man fatahu al-lailu an yukabidahu wa bakhila bimalihi an yunfiqahu jabuna min al-aduwi an yuqatilahu falyukthir min subhanallah wa bihamdih fa innaha ahabbu ila Allah azza wa jalla min jabal dhahab disebutkan di sini dari Abu Umamah, siapa yang terlewat salat malamnya wabakhila bimalihi dan merasa sayang ini bahasa sopannya ya, bakhila kata bakhil ya. merasa sayang dengan hartanya untuk dia infakkan wajabuna minal adu dan takut dia penakut tidak berani melawan musuh untuk berperang melawannya. Jadi berperang nggak berani. Sodokoh nggak cukup. Ya. Uangnya pas-pasan. Mau apa lagi? Salat malam kelewat. Maka perbanyaklah kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Fa inna ahabbu ila Allah azza wa jalla min jabal dhahab, karena itu lebih baik lebih disukai oleh Allah daripada segunung emas au jabal fiddah atau infak dengan segunung segunung perak yunfiquhu fisabilillah yang dia infakkan fisabilillah wa kharrajahu al-bazzar bi isnadin muqarib al-bazzar juga meriwayatkan dengan sanad yang sama atau mirip dengan ini muqarib dekat dari hadis Ibnu Abbas marfu'an qala fi hadithihi berkata dalam hadisnya fal yukthir dzikrullah Baik ini barakallahu fikum hadisnya dhaif, tidak bisa jadi hujjah. Tetapi apa yang terkandung dari makna yang sahih ada di dalam hadis yang sahih. Adapun yang terkesan salah maka itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Nah, kalau kamu bakhil kok pikir saja. Begitu maknanya kurang lebih. Nah, ada kesan-kesan yang demikian, tetapi hadisnya yang baik. Barakallahu fikum. Adapun keutamaan zikir, nah zikrullah ahad lebih disukai oleh Allah Taala daripada infak segunung emas atau segunung perak. Infak segunung perak, segunung emas, infak visabilillah. Kalau dalam keadaan hatinya nggak ada zikrullah, apa nilainya? Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hidayah wa wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب